Pak Sebem, selamat siang. Siang. Silakan Pak Karya. Ya, saya kira bahwa Bapak Presiden kita salah ya. Dia lupa bahwa kenaikan ini belum terjadi. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi, belum merupakan suatu keputusan pemerintah yang disahkan di DPR. Kalau ada kepala daerah mem, eh, tidak setuju, itu sah-sah saja, jangan dibilang itu membangkang itu nggak boleh kata-kata membangkang itu kecuali ini sudah diputus DPR harga minyak naik nah kepala daerahnya mendemo <clears throat> nah itu salah ya itu itu nggak boleh kedua eh, <clears throat> ini kan sudah pemerintah sendiri juga salah ya memberikan otonomi daerah yang kelewat batas sehingga seolah-olah setiap kepala daerah di daerah itu dia merasa dia itu raja sendiri jadi tidak mesti harus mengikuti apa yang di, ah, diperintahkan atau diinstruksikan dari pusat. Nah, ini inilah yang harus jadi PR buat uh, pemerintah, kementerian dalam negeri khususnya Dirjen Otonomi Daerah. Bagaimana ke depan membuat satu peraturan baru, perlu buat RU-nya untuk disahkan di DPR supaya Ah, kepada daerah gubernur maupun bupati dan wali kota bisa ikutin yang seperti yang Bapak Presiden kita mau. Nah ini memang ada bagusnya, tapi ya aturan lainnya sekarang yang jadi problem tidak ada aturan lainnya. Nah, itu aja, makasih. Siang. Siang. Silakan. Ya, kalau menurut saya ya, saya berbeda dengan yang Bapak pertama tadi ya. Uh, jadi saya melihat ya, memang otonomi itu ada plus minusnya ini zaman demokrasi ini ya cukup baik lah untuk nanti、uh, eh, Artinya punya kebebasan daerah、uh, eh, Punya keputusan sendiri gitu ya Tetapi tetap harus dalam visi negara itu harus eh, satu komitmen gitu Jadi kalau program A dijalankan ke utara Semua harus pada daerah dan ke utara Karena itu termasuk visi negara kita jadi omong kosong kalau yang satu ke utara, satu ke selatan, kemudian akan berhasil. Dan itu sangat tidak masuk akal gitu. Nah, jadi menurut saya bahwa desain jelas itu harus uh, bersama-sama membangun. Jangan pemerintah bikin program uh, penanaman modal mandiri, uh, usaha mandiri, ini di daerah akan dijalankan karena beda partai atau beda apa. Jadi itu semuanya uh, eh, aneh di negara kita ini. Jadi eh, menurut saya dalam jelas negara mau maju, semuanya harus komitmen. Kalau kota ketara, apalagi kalau kepala daerah, dia eh, sebagai pemerintah, kemudian kalau dia digaji dari pusat juga, emangnya dia digaji dari mana? Kecuali dia uh, bukan kepala daerah, dan makan gaji. Dan istilah gaji dan uang rakyat itu juga diatur dari pusat. Jadi omong kosong, pasti semuanya itu harus ada organisasi, ada yang jelas jadi kita harus eh, semua bersama-sama bersatu kalau memang visi ke utara kita mau maju ke depan kita semua juga harus maju ke depan memperkuat budaya masing-masing jadi uh, kita eh, bersama-sama jangan satu ke utara ke timur ke selatan itu nggak masuk akal kayak itu kan susah untuk maju Ya, terima kasih banyak Pak Paulus. Ya, setuju, silakan. Setuju sama Pak SBY Bu. Karena para wali kota tersebut mewakili partai tertentu Bu Bukan membawa nama pemerintahan Harusnya mereka mendukung pemerintahan Bukan demo Bu Jadi setuju disebut pembangkang Terima kasih Terima kasih Pak Zainal Selamat siang Pak Zainal Halo Pak Zainal Oke Masih diberikan kesempatan yang lainnya Pak Agus Selamat siang Selamat siang Silakan Kalau menurut saya Ini bahaya Sebetulnya kalau dilihat dari sini kecenderungan disintegrasi kalau saya bilang. Jadi kita harus waspada semua. Terima kasih. Sudah ada yang bergabung. Halo Pak Arifin. Mau komentar sedikit Pak. Ya silakan Pak. Uh, kenapa bupati wakilnya diributin sedangkan kalau menterinya nggak dengan kata dia kok dia nggak ngomong gitu ya. Saya sih bilang soal bukan soal membangun atau tidak gitu ya. Sekarang ini tidak sama seperti 20 tahun yang lalu kayak zaman Orba. Prinsipnya sih kalau pemilihan itu sudah mulai langsung dari masyarakat tempat, menurut saya itu ini, ini sebenarnya juga kesalahan ya, kalau saya lihat ya. Kalau kita mau sebagai negara eh, republik presiden harusnya ini tidak boleh. Mesti ada perwakilan, tapi sekarang kan enggak. Sekarang ini kita ini udah gaya liberal sekarang. Jadi serba serba udah kebablasan. Kalau dibilang pembangkang, ya sekarang serba susah juga ya rakyat bilang nggak mau tapi dia sebagai wakil pemerintah bilang harus ya itu menurut saya juga ini sebenarnya sistemnya juga salah kalau menurut saya sih kalau dari kalau memang rakyat itu akan menerima keputusan pemerintah itu mestinya si pemerintahnya harus bisa berpikir jadi kalau soal membangun atau tidak menurut saya sekarang masyarakat yang, ber, yang berpikir kalau saya merasa tidak suka dengan pemerintah itu ber, berperilaku seperti apa saya kira rakyat sekarang sudah bisa ngomong nah mungkin kalau bupati dan wakil bupatinya ikut ikut sih menurut saya sih sebenarnya bisa-bisa jadi aja bisa sah-sah aja salah atau betul menurut saya sih sekarang sudah sudah abu-abu tapi kalau menurut saya sih kalau masih pemimpin itu masih berani memberi aspirasi rakyat menurut saya itu adalah benar ya itu aja terima kasih terima kasih Pak Arifin ada Pak Bambang sore Pak Bambang sore Pak ya silakan Pak Bambang ya saya sangat setuju dengan Bapak yang sebelumnya itu eh, masalah wakil bupati dan bupati yang ikut demonstrasi menolak eh, kenaikan BBM. Saya rasa itu kami sangat setuju. Karena selama ini nggak ada pemimpin yang berani eh, mempelopori seperti itu. SB cuma punya rasa takut, SB nggak punya nyali takut, dia serba ketakutan. Nah, banyak anak buahnya dari kader-kadernya yang korupsi kok nggak ditindak. Kemasalah begitu diurusin. Nah, oke, Pak, itu aja. Selamat siang. Ya, silakan Pak Firman. Ya, kalau kita lihat itu membawa karya itu dalam konteks apa dong? Kalau membawa karya dalam konteks membuat rakyat menderita pada umumnya atau warga miskin mendapat penderitaan, ya itu saya kira salah saja saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Firman. Ada Pak Rio. Halo. Ya terima kasih. Saya cuma tiga poin, nggak panjang-panjang. Pertama, belum melontarkan itu harusnya dijabarkan dulu eh, dengan harga yang lama itu keuntungan yang didapat sekian triliun itu sudah import kemana saja. Itu sehingga rakyat dan ataupun aparat yang jajaran yang ada mengerti dan itu paham kenapa harus naik ataupun dipertahankan harga sedang. Dan yang kedua, saya mau juga bapak-bapak presiden itu lebih bijaksana ya jangan selalu melibatkan eh, politisinya saja apalagi yang ditonjolkan di media itu seperti batu gana itu membuat uh, eh, antipati daripada masyarakat dan jajaran yang ada harusnya dia diundang untuk uh, mewakili daripada pemerintah yang ada ini adalah orang-orang yang berkompeten ataupun yang lebih senior di bidangnya sehingga membuat rakyat itu simpati. yang ketiga mengenai eh, apa namanya jajaran di DPR itu harus diperbaiki habis sehingga warnanya Demokrat bisa lebih harum lagi karena begitu banyak eh, orang-orang Demokrat yang sangat-sangat tidak kompeten di bidangnya yang justru ditampilkan sehingga eh, ini memberi warna yang tidak baik apalagi dengan munculnya terbukti dengan munculnya beberapa kasus yang ditimbulkan oleh orang-orang demokrat itu sendiri sehingga memperburuk citra demokrat dan sangat merugikan SBY sebagai pimpinan. Terima kasih. Pak Sagi sudah kembali tersambung. Halo Pak Sagi Halo Pak. Ya silakan Pak. Kalau kami hanya menyikapi begini, ah, setiap menjelang pemilihan umum apapun bentuknya itu selalu menaikkan harga BBM. Sedangkan harga BBM itu akan dampak kepada kegiatan ekonomi yang lain apakah tidak bisa dengan kegiatan kenaikan harga yang lain nah, sekarang ditinjau saja BBM belum naik harga barang semuanya sudah naik dan itu tidak mungkin kembali turun lagi itu saja Pak mungkin kalau bisa yang lain yang mungkin bisa naik pajak atau apa begitu terima kasih Pak terima kasih Pak Sandi ada penelpon terakhir Pak Hendri halo Ya selamat sore Pak Ya silahkan Pak eh, Kalau menurut saya begini Para wali kota atau wakil wali kota atau bupati atau wakil bupati Yang pro rakyat itu justru lebih dibilang pahlawan Bukan pembangkang Karena untuk apa kalau presiden yang bersalah selalu anak buah ngikutin justru anak buah yang benar itu begitu kalau pemimpin salah dia tidak mengikuti pak tapi dia membela untuk rakyat nah jadi bukan pembangkang lebih tepatnya mungkin pahlawan terima kasih selamat malam Pak Edi ya Pak Edi ah, sorry silakan ya saya kira bukan pembangkangan ini karena ah, nggak ada payung hukum bilang kalau peraturan yang belum jalan harus dilaksanakan oleh kepala daerah. Sekarang minyak naik nggak? Kan nggak naik itu masih dibahas di DPR. Undang-undang yang sedang dibahas, undang-undangnya masih menyatakan itu harga minyak belum dinaikkan. Nah kalau misalnya ini, kepala daerahnya eh, membangkang setelah di DPR diputuskan harga naik, tapi eh, kepala daerahnya demo, nah itu mereka salah. Tapi kalau sepanjang belum ada demo-demo apanya mau disalahkan ini jangan di, di, di ini peraturannya belum jelas kok nah kemudian kedua itu eh, jaringan nggak seperti dulu zaman Pak Harto Pak Harto kan dulu presiden eh, menunjuk gubernur dan sebagainya nah sekarang kepala daerah apalagi di bupati itu merasa rakyat kecil mereka dipilih oleh rakyat mereka nggak merasa ditunjuk oleh presiden sby nah mereka merasa saya kan bukan dipilih oleh anda aku dipilih oleh uh, rakyat kenapa mm-hmm. harus eh, mendengar perintah anda mm-hmm. nah ini ini harus dibedakan gitu loh jadi ini persepsi yang salah ini harus dibenarkan kalau memang itu salah ya tapi kalau benar ya tolong dibenarkan biar rakyat ini gak bingung gitu nah, oke terima kasih Pak Eli Pak Eli selamat malam malam komentarnya Bapak presidennya juga harus bertanya saya tuh berwibawa apa enggak saya lalat apa enggak kalau berwibawa kan yang bawahnya yang di ujung-ujung itu kan pasti menghormati juga ini masalahnya selama ini apa yang kita lihat nggak ada wibawa <laughs> jadi ya begitulah jadinya terima kasih malam Pak Tommy ya saya mau ingin deh silahkan Pak ya presiden juga mesti introspeksi dong kalau menentukan naik minyak kayak BBM gitu kan kenyataan kan belum diputusin seperti yang tadi Bapak katakan tuh yang Bapak tadi itu -hmm. dan juga kenapa nggak di ngomong ke eh, apa terbuka sih mau di segelintir di Demokrat aja nih ngomongin begitu mau yang buat ya, presiden itu terbuka jangan pakai perahu sama apa berkeluh kesah deh kerja no action mm-hmm. maksudnya -hmm. kan action dong sedikit bicara gitu dong ya makasih ya terima kasih Pak Tommy Pak Sofian selamat malam Ya, selamat eh, malam. saya mau komen ya. Ini eh, masih dibedakan, eh, bisa benar, bisa salah ya. Jadi tergantung kepala daerah itu orang partisan atau pejabat. Kalau dia partisan, itu mungkin boleh dia demo, tapi kalau dia sebagai pejabat, harusnya tidak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sofian.